Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, yang semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan husnul khotimah. Amin. Buya, uh, saya ingin menanyakan tentang Hari Kartini itu Buya. Apa itu? Hari Kartini. Ya, kemarin tanggal 21 April di ya di SD bahkan di seluruh pendidikan di Indonesia itu Bu ya memperingati Hari Kartini di mana ya bahkan di tingkat SMP atau SMA juga ada di mana acaranya itu diadakan lomba fashion Bu ya. Di mana kan perempuan kan harusnya ditutup gitu Bu ya ya. Eh, malah dirias bahkan ada gurunya itu yang apa antara perempuan dan laki-laki itu kan disuruh gabung gitu Bu ya berpasangan itu bagaimana kalau kalau kami pribadi kan tidak menyetujui mohon doa dan pendidikannya buat eh, mohon doa dan dukungannya buat pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Bu ya agar bisa sesuai dengan syariat Islam itu saja bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah Kartini, yang kita perlu kita peringati itu kita bangkitkan dari Raden Ajeng Kartini itu adalah bukan sanggulnya. Bukan sanggulnya, akan tapi semangatnya membawa wanita kepada kecerahan habis gelap habis gelap terbitlah terang itu kan ini, ini. Artinya semangatnya Raden Ajeng Kartini bukan anak-anak putri kita sudah gede-gede disanggulin ke sana kemari. Ternyata makanya membuka auranya bukan itu. Kita perlu memperingati wanita-wanita yang mulia dan Anda kalau lebih jauh bagaimana membaca sejarahnya Raden Ajeng Kartini adalah seorang wanita yang solehah. Bahkan dia adalah orang yang sangat menjaga auratnya. Tidak tahu bagaimana kok ceritanya keluar sanggul itu. Coba baca. Ini, ini bagaimana keluar sanggulnya. Katailah menutup aurat. Itulah kalau seandainya itu benar Kartini adalah bersanggul seperti itu, tidak kita kita tidak menyalahkan tentang kart, namanya bukan maaf, Islam zaman kan berkembang. Zaman itu zamannya zaman Raden Ajeng Kartini juga dari hidup-hidup di kerajaan dan sebagainya. Bahkan umurnya juga sangat pendek, umur belasan tahun waktu itu. Semangatnya yang tinggi, dinikahi oleh juga seorang seorang ningrat sehingga gaya hidup keningratan masih ada tapi jiwa Islamnya tinggi jiwa juangnya tinggi itu yang perlu kita angkat bukan sanggulnya bukan cara berpakaiannya jadi kita semangatnya dan kita tidak usah bicara tentang emansipasi wanita kalau kita bicara Raden Ajeng Kartini saya tidak akan bicara tentang emansipasi wanita dalam Islam nggak ada emansipasi wanita harus paham semuanya kalau anda meringati mengangkat syiar Kartini adalah syiar semangatnya seorang wanita untuk bisa berjuang mengangkat harkat martabat umat dan wanita khususnya. Tidak perlu istilah emansipasi wanita. Sebab emansipasi wanita itu adanya sana di Eropa, di kafir. Karena wanita itu rendah saat itu sehingga perlu diangkat-angkat. Dalam Islam wanita sangat mulia, nggak perlu lagi diangkat. Makanya istilah emansipasi nggak tepat untuk orang Islam. Itu tepatnya di Eropa di negeri kafir sana. Yang wanita seolah-olah ada seperti barang jual belikan Wanita adalah rendah, hak wanita sangat direndahkan. Tapi dalam Islam nggak perlu emansipasi. Emansipasi nggak perlu karena Islam yang perlu diangkatkan yang direndahkan. Memang kenapa dalam Islam? Islam wanita sangat mulia. Ada seorang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayunasi ahaku bi husni sahabati atau sahabati?" Siapakah orang yang lebih berhak aku perlakukan baik dalam hidupku ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad adalah apa? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Ini kan sanjungan luar biasa dari Nabi, begitu tingginya pangkat seorang wanita. Mengapa? pakai emansipasi lagi? Makanya istilah pun saya juga berhati-hati saya. Saya jarang saya tidak pengen latah istilah ikut-ikutan emansipasi wanita. Memang emansipasi, tidak, ada emansipasi. Toleransi. Saya tidak, tidak, tidak. Islam tidak mengajarkan toleransi. Toleransi itu memang, saya istilah itu anak-anak perlu cermati. Memang istilah nggak penting ya. Cuman ada makna di balik itu semuanya. Karena istilah itu muncul di sebuah tempat sesuai dengan keadaan tertentu. Emansipasi itu di, kalau tidak salah di mana di Eropa atau di mana itu. Itu ceritanya wanita betul terendah sehingga ada gerakan wanita untuk diangkat disamakan haknya dengan kaum pria. Itu kan bukan di Islam. Sehingga perlu namanya emansipasi. Islam sudah diangkat, nggak perlu namanya emansipasi. Sama toleransi dan sebagainya. Itu apa makna toleransi itu? Toleransi itu begini, ini jamaah al-bahjah. Tatanya ada jamaah lain. Eh, itu jamaah lain. Naudzubillah, ini membeda-bedakan ya. Bubu dari jamaah lain ya. Tapi gimana? Ya sudah, ditolerir, masuk deh, masuk. Kan nggak enak masuknya. Masuknya karena toleran. Tapi dalam Islam bukan istilah toleransi. Kalau kita hendaknya menghargai tetangga kita yang Nasrani, kalau datang ke rumah kita hendaknya kita, kalau sakit kita kasih obat, itu bukan dalam irama toleransi, tapi lebih agung daripada toleransi, tapi itu adalah kewajiban, bukan sekedar toleransi. Jadi memang seorang Nasrani yang hidup bersama kita, dia punya hak dan kita wajib Nah ini bukan sekedar toleransi lebih agung lagi. Kalau ada orang Nasrani meninggal dunia, lihat, nggak ada yang rawat. Bukan sekedar toleransi kita merawat jenazah, diwajibkan dalam Islam kalau ada seorang seorang Nasrani meninggal di kiri kanan kita, kita wajib mengkafani dan mengkuburnya. Wajib fardu kifayah lagi. Jadi, jadi istilah emansipasi ini adalah masalah istilah saja. Cuman di balik istilah ada makna. Dari mana munculnya istilah emansipasi itu? Bukan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin adalah memuliakan wanita dan sangat memuliakan wanita. Dan begitu memuliakan wanita sampai wanita tidak boleh dijadikan bahan bahan bahan bahan pembangkit syahwat sehingga wanita harus ditutup semacam ini dijaga. Oh, laki-laki menjaga. Keluarnya laki-laki seorang wanita pun harus pakai mahram. Kalau kita bicara tentang bagaimana mulianya wanita ini sebetulnya dalam dunia kerajaan keraton yang ingin muliakan wanita semua modelnya ada dalam Islam. Contoh Seorang wanita itu yang mulia itu kalau pergi dikawal, kan begitu? Ya enggak? Biar tidak ada yang mengganggu. Daripada jalan sendiri ngangkat tas sendiri enggak terhormat. Cuma dalam Islam ada mahramnya. Jadi kalau kamu seorang wanita pergi hendaknya kamu dengan suamimu atau dengan adikmu yang bakal menjagamu, bukan laki-laki yang bakal menjailimu Menjagamu. Coba termulia wanita. Cuman kadang wanita memahami, wow kayak di penjara saja, keluar saja kok dikawal-kawal. Kasihan betul tuh wanita, lihat. Kelihatan kalau di syuting dari Surabaya sampai Jakarta capeknya. Beli tiket ganti sendiri, bawa koper ngangkat sendiri, mau ke toilet bingung tasnya dibawa ke ke toilet. Nasib buruk tuh wanita. Coba dalam Islam, bang bang beli tiket ya, wah oh, suaminya. Bahkan nyebrang pun suaminya jadi member, biar aku dulu nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat, kan? <laughs> Sampingnya itu, lihat Islam tuh indah, nggak perlu kita eh, emansipasi nggak perlu dalam Islam. Cuman saya membaca kisah Kartini adalah semangatnya seorang Kartini dalam memperjuangkan negeri ini, mengangkat harkat martabat wanita yang waktu itu memang wanita mungkin tidak bersemangat untuk maju. Bukan sanggulnya, Ya, ini. Jadi kita tidak perlu istilah iman emansipasi. Jadi kalau Anda ingin membaca semangat Kartini, baca sejarah ini Bagaimana agar terbit terang betul ini? Habis gelap terbitlah terang. Harus terang wanita. Anda saat ini memperingati Kartini hari ini mau belajar dan sebagainya. Karena ada zaman wanita itu disembunyikan, tidak boleh belajar, dibodohkan, biar mudah dibohongi. <laughs> mau. <laughs> Sehingga banyak riwayat-riwayat juga dalam Beri ada kebudayaan di India zaman dulu. Kemudian wanita kalau head diasingkan, tidak boleh kumpul, makan bareng nggak boleh. Ada. Kalau dalam Islam tetap makan bareng bersama. Bahkan bergaul pun boleh, kecuali tidak boleh dimasukkan. Gitu saja. Ini kan berdirikan dalam Islam. Jadi, emansipasi dalam Islam tidak diperlukan. Karena wanita di dalam Islam sangat mulia. Kemudian, wah, hak kerja Hei, wanita nggak perlu kerja, kasih duit saja. enak Lebih enak. <laughs> Kok hak kerja, hak kerja mana-mana. Dimuliakan di rumah. Indah keindahan. Saya tidak ngeritik negara, bukan. Justru saya ngukuhkan tentang bagaimana memahami semangat Kartini. Jadi Kartini bukan istilah masalah emansipasi dan juga masalah bukan masalah sanggul, tapi Kartini adalah semangat seorang wanita dalam keadaan seperti itu, dalam penjajahan dan sebagainya, ternyata bersemangat untuk untuk maju, dan punya ide-ide perjuangan dan Anda pun bisa biarpun di dapur Anda punya ide-ide maju untuk berjuang. Misalnya apa? Mendidik anak yang benar. Dan ketahilah ternyata orang-orang besar dunia ini adalah dicetak oleh seorang wanita. Kalau anda selama ini ngikut yang namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu bukan dibesarkan oleh seorang bapak. Dia adalah, beliau adalah seorang yatim yang dibesarkan seorang ibu yang sangat solehah. Besarnya Imam Syafi'i yang saat disanjung oleh dunia, ternyata besar dengan seorang ibu. Beliau adalah seorang anak yatim. Jadi di balik orang besar ternyata seorang wanita dan di balik laki-laki laki-laki kejam ternyata juga seorang wanita. Di balik seorang laki-laki soleh adalah seorang wanita soleha. Di balik seorang laki-laki koruptor adalah seorang perempuan yang rakus. Nah ini maksudnya itu kaidah. Wanita itu dahsyat makanya. Anda itu luar biasa dahsyat. Wanita itu dahsyat, ngerusak luar biasa kalau Anda tidak benar. Tapi kalau Anda baik mencetak Imam Syafi'i, tinggal Anda pilih. <laughs> Anda pengen jadi siapa kan ini. Makanya wanita itu luar biasa. Disebutkan dalam banyak riwayat tentang bagaimana manusia. Wanita adalah katanya nakis akalnya. Akan tapi dia bisa meluluhkan orang yang paling cerdas dalam hadis yang serupa. Dia jajaran hadis. Dia orang yang kayak apapun tunduk. <laughs> dengan laki-laki, dengan wanita. Makanya kalau milih wanita yang benar jangan salah ngerusak nanti kalau salah makanya Nabi mengajarkan tungkahul mar'atul arba'in kalau nikahi perempuan lihat utamakan agamanya bukan sekedar cantiknya saja Hah? akan tapi agamanya nomor satu kemudian akhlaknya baru nanti kita lihat yang lainnya ini saja wallahu a'lam bisawab kami sampaikan bahwa besok eh, pengumuman mana? ada pengumuman ada pertanyaan ada pertanyaan lagi? Media sosial. Ah.